Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat amin ya rabbal alamin. Uh, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang bab hadis yang berisi bagaimana tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-47. Langsung kita baca hadisnya, hadis nomor 336 dan hadis ini hadis yang cukup panjang. Kita akan baca, insya Allah kita akan juga menjelaskannya. Qala al-Imam Tirmidzi haddatsana Sufyan ibnu Waqi' qala haddatsana Jumai' ibn Umair ibn Abdurrahman al-Ajli qala anba'ana rajulun min bani Tamim min waladi Abi Halah zawji Khadijah yukna Aba Abdillah an ibni Abi Halah عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله قال الحسن فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان إذا أوى ك فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم ج... ثم جز ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخل عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وابلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويهذل الناس ويهترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبه القبيح ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواسة ومؤازرة قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك ya'ti kulla julasaihi binasibih la yasabu jalisuhu anna ahadan akramu alaihi minhu man jalasahu aw fawadahu fi hajatin sabarahu hatta yakuna huwal munsarif anhu wa man sa'alahu hajatan lam yaruddahu illa biha aw bimaysuri minal qaul qad wasi'a an-nasa bastuhu wa khuluquhu fasaru lahum aban wa saru indahu fil haqqi sawa majlisuhu majlisu ilmin wa hilmin wa hayati wa hayain wa amanatin wa sabr la turfa'u fihi al-aswat wa la tu'banu fihi al-hurum wa la tu'banu fihi al-huram wa la tusna falatatuhu muta'adilin bal kanu yatafadaluna fihi bittaqwa mutawadhi'ina yuwaqqiruna fihi al-kabir wa yarhamuna bihi as-saghir wa yu'thiruna dhal hajah wa yahfazuna al-gharib Hadis ini sudah terdahulu juga disebutkan di hadis nomor 8. Hadis ini sanatnya lemah sebagaimana penjelasan sebelumnya. Namun sifat-sifat namun kebanyakan sifat-sifat yang disebutkan di dalam hadis ini mempunyai penguat yang sahih yang sabit ya jadi uh, nanti disebutkan banyak sekali sifat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam namun hadis ini adalah sanatnya lemah tapi kebanyakan dari sifat-sifat yang disebutkan itu adalah soh, sohi. Ada hadis yang lain yang menguatkan makna-makna uh, di dalam hadis-hadis ini. Kita baca. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Sufyan bin Waqi' Qala beliau berkata menceritakan kepada kami Jumai bin Umair bin Abdurrahman Al-Ijli. Beliau berkata menceritakan kepada kami seorang laki-laki dari Bani Tamim dari anaknya Abu Halah. Abu Halah adalah Abu Halah adalah suaminya Khadijah radhiyallahu taala anha sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dia kunyahnya adalah Abu Abdillah. Dari anaknya Abu Halah. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Qala beliau mengatakan Sa'altu Khali Hindabana Abi Halah. Saya kata Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu atau cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan saya pernah bertanya kepada pamanku Khali Khali ini adalah paman namun dari namun dari jalur ibu jadi uh, saudara ibu disebut dengan khal paman tapi kalau Amun itu adalah paman namun dari jalur ayah atau saudara ah, ayah. Jadi dibedakan dalam bahasa Arab antara saudara-saudara ibu dengan saudara-saudara ayah. Kalau saudara ibu, paman namanya khalun. Tapi kalau dia adalah saudara ayah, maka disebut dengan ammun. Maknanya sah, sama yaitu paman. Saya pernah bertanya kepada pamanku Hindun bin Abi Halah yang bernama Hindun bin Abi Halah. Jadi ini nama laki-laki. Jadi terkadang hindun itu dipakai untuk nama perempuan dan juga bisa dengan nama laki-laki. Sama dengan Maisarah ya. Maisarah e, eh, adalah salah seorang yang menemani Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam berdagang. Eh, pembantunya Khadijah radhiyallahu taala anha. Itu laki-laki. Namun di zaman sekarang itu di apa dijadikan nama untuk perempuan. Saya pernah bertanya kata Hasan, saya pernah bertanya kepada pamanku Hindun bin Abi Halah dan dia adalah wasofan orang yang ahli menyebutkan sifat. Bertanya tentang apa? Tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ashtahi an yasifali minha shay'a Dan saya sangat ingin dia, dia paman tadi, pamanku tadi menyebutkan sifat Nabi untukku ya, sedikit daripada sifat-sifat tersebut. Faqala maka dia mengatakan Hindun bin Abi Halah tadi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhkhaman. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman, seorang yang agung. Sifatnya, akhlaknya, muamalahnya agung, besar. Mufakhkhaman, lagi dihormati, lagi dimuliakan. Yatala'la'u wajhuhu tala'lu qamari lailatal badri wajah beliau bercahaya seperti bercahayanya bulan di malam bulan purnama jadi kapan bulan itu terlihat sangat indah ketika dia berada di malam bulan purnama nah Ibn bin Abi Halah ini menyebutkan sifat bagaimana bercahayanya wajah Nabi yaitu sama seperti bulan namun ketika bulan pur purnama lagi terang-terangnya cahaya ketika itu. Fadzakal hadis sabitulih lalu dia menyebutkan hadis dengan dengan panjang. Qala Hasan lalu Hasan mengatakan fakatam tuhal Husaina zamanan. Nah kata Hasan lalu saya menyembunyikan sifat-sifat tersebut yang saya dapatkan dari paman saya tadi. Saya sembunyikan kepada Husain beberapa saat. Maksudnya kata Syekh Abdul Razak, "Annahu lam yukhbir al Husain bi su'alihi li Hindin an awsafin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya adalah Hasan tidak mengkabarkan saudaranya Husain pertanyaan beliau kepada Hindun tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma haddatsuhu. Nah, kemudian saya menceritakan kepadanya, kepada si kepada Husain saudaranya sendiri. Fawajadtuhu qad sabaqani ilaihi. Lalu aku menemukannya, ternyata dia telah mendahuluiku. Mendahului pertanyaannya. Maksudnya apa? Ternyata Husain sudah bertanya kepada siapa? Kepada Hind Hindun. Nah. Kemudian fasa'alahu amma sa'atuhu anhu. Lalu saya pun bertanya kepadanya, kepada Husain, kepada saudaranya tentang pertanyaan yang saya tanyakan kepada Husain tentang sifat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan sa'ala abi, saya bertanya kepada ayahku, yaitu siapa? Yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah. Afwan, ah, di sini ada ketinggalan. Ketika Hasan bertanya kepada Husain, Pertanyaannya bagaimana? Atau engkau mendapatkan info tentang sifat Nabi kepada uh, Hindun bagaimana? Ternyata dia si Husain bertanya kepada ayahnya. Bertanya kepada ayahnya. Jadi Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu bertanya juga kepada Hindun ternyata bertanya juga kepada siapa? Ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi info tentang sifat Nabi lebih banyak dimiliki oleh Husain. Karena ketika itu beliau bertanya kepada Hindun, juga bertanya kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa wajadtuhu qad sa'ala abahu an madkhalihi wa makhrajihi wa shaklihi falam yada' minhu syai'a. Lalu saya menemukan Husain, sungguh dia bertanya kepada ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib tentang bagaimana masuknya Nabi ketika di dalam rumah, dia ngapain saja, apa yang dia lakukan, wa makhrajihi dan ketika keluarnya Nabi dari rumah, apa saja yang beliau lakukan, wa syaklihi dan keadaan beliau. Lalu Husain tidak meninggalkan darinya sedikit pun. Maksudnya apa? mendapatkan info tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian di sini disebutkan bahwa ternyata Husain juga bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yaitu bagaimana masuknya Nabi, bagaimana keluarnya Nabi, bagaimana keadaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan yakni annal Husaina zada bi annahu sa'ala Aliyan an dukhulihi lil baiti madza kana yasna' idza dakhala al baita. Maksudnya adalah bahwa Husain menambah info dengan bertanya kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang bagaimana masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah ya beliau ngapain aja dan seterusnya. Kemudian dan juga bertanya apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari ru rumah. Wa kaifa yuqassimu dan bagaimana Rasul membagi waktunya di dalam rumah. Nanti disebutkan waktu beliau ada untuk keluarga, ada untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga ada untuk um, umat. Nanti kita akan jelaskan. Wa kaifa kanat muamalatuhu li ahlih dan bagaimana muamalah Nabi kepada keluarganya? Wa ma akhlaquhu ma'ahum bagaimana akhlak Nabi bersama mereka? Dan juga Husain bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang bagaimana keluarnya Nabi dari rumah. Bagaimana bertemunya Nabi kepada orang-orang, wa kaifa kana yu'ashiruhum wa yu'amiluhum dan bagaimana Nabi bergaul kepada mereka dan juga bertanya kepada sifat dan keadaan bagaimana Nabi bersama manusia ketika di di luar. Nah, jadi Husain dalam masalah ini ternyata lebih mendahului Hasan, yaitu dia ternyata bertanya kepada Hindun, juga bertanya kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an anhu. Nah, kemudian baru di sini Husain mengatakan, ya. Qala Husain fasa'altu abi an dukhuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Husain mengatakan, "Saya bertanya kepada ayahku, bagaimana masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam rumah?" Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Kana idza awa ila manzilih jazza'a dukhulahu thalathata ajza'." Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya, maka beliau membagi waktunya kepada tiga bagian. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke dalam rumah maka beliau membagi dengan tiga tiga bagian. Yang pertama juz'an lillah. Bagian pertama untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika beliau yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah, maka beliau apa namanya? mengatur waktu beliau dengan tiga bagian. Yang pertama untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Beliau membuat jadwal atau membuat pengaturan bahwa di rumah beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebutkan oleh Syekh yatafarra'u fihi lil ibadah was-shalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi waktunya untuk Allah untuk beribadah untuk sholat dan tahajud. Nah, jadi ini sebagai motivasi untuk kita ya bahwa jadikanlah rumah juga sebagai tempat ibadah. Tentu ketika sholat maka adalah sholat-sholat sunnah ya kita berjamaah sholatnya di di dalam masjid. Ya. Nah kemudian juga membaca Al-Quran, ya. kemudian juga sholat tahajud dan sholat-sholat sunnah yang lainnya maka jadikan rumah kita memiliki keberkahan, kemuliaan yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah. Nah, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam membagi waktunya di dalam rumah, satu bagian untuk Allah. Kemudian yang kedua untuk keluarganya, yang ketiga untuk dirinya sendiri-sendiri. Wa ahli. Nah, satu bagian untuk keluarganya yaj'aluhu li mu'asyaratihim wa mu'anasatihim wa muhadatsatihim. Beliau menjadikan bagian untuk keluarganya ini untuk bergaul kepada mereka, bercanda kepada mereka, ngobrol dengan mereka. Maka jangan sampai kita yang terkadang bekerja dari pagi dan sore kaku ketika berada di dalam rumah tidak mengobrol tidak bercanda kepada keluarga kita sendiri prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau di dalam rumah ya bercanda kepada istrinya ngobrol sebelum tidur ya. maka ini adalah kebiasaan yang baik dan berpahala ketika kita bercanda ya kemudian eh, ngobrol dengan keluarga kita dengan anak kita maka ini terdapat pahala kenapa itu kalau surur memberikan kebahagiaan kepada keluar keluarga. Maka perhatikan para suami, orang-orang yang terkadang kerjanya dari pagi sampai sore bahkan maghrib. Ketika dia pulang ke rumahnya, sisa-sisa tenaga yang ada capek sekali, sudah letih dan macam-macam, kadang lapar, maka jangan sampai kita melupakan yang namanya muasyarah, muanasah, muhadathah. Kita bercanda kepada mereka, kita ngobrol dengan mereka dan seterusnya. Jangan sampai pekerjaan kita dari pagi sampai zuh, sampai asar membuat kita kaku, tidak ngobrol dengan keluarga sendiri sendiri. Nabi Shallallahu alaihi wasallam membagi waktu beliau ketika pulang ke rumah apa untuk keluarga. Ada ngobrolnya, ada bercandanya dan seterusnya. Karena ketika kita ngobrol dengan keluarga dengan istri kita, dengan anak kita, kita tahu masalah mereka. Kalau kita tidak ngobrol, kemudian langsung tidur, kita nggak tahu anak ada masalah apa, istri ada masalah apa. Maka diajak mengob, mengobrol, ya, diajak bicara. Kemudian wajus li dan satu bagian untuk dirinya sendiri. Jadi ketika Rasulullah saw masuk ke dalam rumah, maka beliau membagi tiga bagian satu bagian untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasul jadikan rumah beliau sebagai tempat ibadah. Yang kedua, waktu beliau beliau jadikan untuk keluarga beliau berbicara, ngobrol, bercanda. Kemudian yang ketiga, satu bagian lagi untuk diri beliau sendiri sendiri. Nah, kemudian barulah Ali bin Abi Thalib menjelaskan bagaimana bagian ini yaitu bagian untuk diri sendiri, maka Beliau mengatakan Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Tsumma jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nas." Kemudian beliau membagi bagiannya, bagian untuk diri sendiri antara beliau, antara diri beliau sendiri dengan manusia. Maksudnya apa? Ketika Nabi pun di dalam rumah dan waktu beliau untuk diri sendiri ternyata beliau bagi juga untuk orang lain. Maksudnya apa? yastaqbilu fihi man ya'tihi lis-su'al wal hajah. Jadi waktu beliau sendiri itu beliau bagi lagi untuk orang lain. Untuk apa? Untuk menyambut mereka ketika ada yang datang untuk bertanya, ada hajat, ada keperluan, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, memberikan jawaban. Mereka eh, Rasul sambut mereka. Nah, ini bagian beliau sendiri. Terkadang kan ketika kita di dalam rumah, maka kita perlu istirahat dan macam-macam. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata beliau bagi lagi waktu beliau untuk diri beliau sendiri, beliau bagi untuk orang lain, untuk manusia, untuk para sahabatnya. Ketika ada yang datang bertanya, misalnya ada keperluan dan seterusnya, maka Nabi sam sambut. Fayarubdu zalika bil khas 'alal amah. Jadi orang yang datang tadi ada yang bertanya dan macam-macam, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab yang demikian tidak menolak ya. jadi kalau kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sibuk luar biasa sebagai panglima ya, sebagai pemimpin negara, sebagai panglima perang dan sangat sibuk luar biasa. Namun Nabi memiliki waktu untuk orang lain untuk bertanya, untuk keperluan dan seterusnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuknya? Luar biasa. Maka jangan sampai kita tidak menyambut atau tidak menjawab dari pertanyaan keperluan dari orang lain ketika mereka punya ha, punya hajat. Lihatlah, tengoklah potret Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada waktu untuk beliau, ada waktu untuk diri beliau sendiri. Ternyata waktu beliau itu beliau bagi untuk orang lain. Ketika ada yang datang bertanya Rasul layani. Ketika ada yang datang untuk meminta hajatnya maka Rasul kabulkan. Nah inilah pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana harus kita tiru sebagai umat beliau. Ya, terkadang kita tidak memiliki kesibukan, namun pura-pura sibuk sehingga tidak menunaikan hajat orang lain, ya, tidak menjawab pertanyaan orang lain dan seterusnya. Jadi ketika ada yang datang bertanya, ada yang datang ada ada hajatnya, fayruddu dzalika bil khasah 'alal 'ammah maka Rasul menjawab yang demikian ketika bertanya Rasul jawab dengan yang khusus untuk yang umum. Dengan yang khusus untuk yang umum. Maksudnya apa? Perhatikan, yakni hadzal juz'ul ladzi li nafsihi yadkhulu alaihi fihi khawasu ashabi sallallahu radhiyallahu taala anhum wa yas'alunahu wa yatafaqqahuna ala yadayhi Summa hadzal ladzi ya'khudunahu anhu yuballighunahu amatan amatan nas. Jadi ketika ada yang datang seseorang bertanya, lalu Rasulullah lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab yang demikian untuk yang khusus kepada yang umum. Maksudnya apa? Perhatikan, yaitu bagian waktu untuk beliau sendiri, beliau masukkan untuk yang khusus dari para sahabatnya. Untuk apa para sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yasalunahu wa yatafaqahuna ala yadaihi. Untuk bertanya dan untuk belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian para sahabat ya yang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika mereka mengambil ilmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belajar memahami agama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat adalah dan para sahabat adalah orang-orang yang khusus yang terkadang datang kepada yang sering datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada kepada Nabi. Nah, ketika mereka datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam belajar, Nabi jawab, Nabi ajarkan, mereka yuballighunahu amatan nas, mereka apa? menyampaikannya kepada masyarakat, kepada masyarakat umum. Jadi maksudnya apa? Orang-orang yang sering datang kepada Nabi untuk bertanya, untuk belajar adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mereka belajar, dapat ilmu dari Nabi, maka mereka sampaikan kepada masyarakat, kepada masyarakat umum. Kemudian Husain meneruskan atau Ali bin Abi Thalib meneruskan, wala anhum syai'a dan Nabi tidak menyimpan ilmu dari mereka sedikit pun. Maksudnya apa? Idza sa'aluhu sallallahu alaihi wasallam ajabahum walam yaktumha walam yaktumhum syai'a. Maksudnya adalah apabila mereka bertanya kepada Nabi niscaya Nabi jawab dan Nabi tidak menyembunyikan kepada mereka sedikit pun. Nabi ja jawab. Kemudian Ali bin Abi Thalib meneruskan ya Wa min siratihi fi juz'il ummah. Dan di antara sirah beliau dalam membagi waktu untuk umat. Nah, maksudnya apa? Bagian yang beliau khususkan untuk umat dan manusia itharu ahlil fadli, yaitu apa? Mengutamakan orang-orang yang memiliki keistimewaan. Jadi kan Nabi tadi uh, membagi waktunya dengan tiga bagian ketika masuk ke rumah, ketika berada di dalam rumah. Satu bagian untuk Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> bagian yang kedua untuk keluarganya, bagian yang ketiga untuk dirinya sendiri. Nah, bagian yang ketiga untuk dirinya sendiri beliau bagi lagi untuk orang lain. Untuk para sahabat yang datang kepada Nabi bertanya, belajar dan seterusnya. Nah, di antara waktu tersebut yang beliau bagi untuk umat, untuk orang lain. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga di antara amaliyah beliau adalah mengutamakan orang-orang yang memiliki keistimewaan. Maksudnya apa? Yaitu beliau melebihkan orang yang memiliki kedudukan dalam masalah agama dan pengetahuan. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutamakan orang-orang yang berilmu dari kalangan para sahabat. Orang-orang yang memiliki pemahaman agama yang kuat dari para para sahabat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam isar utamakan. Kenapa? Karena para sahabat yang banyak ilmu ini, yang alim ini nanti akan menyebarkan kepada kepada masyarakat umum sehingga ilmu, sehingga agama ini lebih tersebar kepada kepada manusia biiznihi dengan izin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qasmuhu ala qadri fadlihim fid din. Dan pembagian Rasul dan membaginya Rasul membaginya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang tadi ala qadri fadlihim fid din tergantung kadar keutamaan mereka dalam masalah agama. Perhatikan kata Syabdur Razak, fakana yuqassimu ala qadri fadlihim fiddin ilman wa amalan wa tafaqquhan fi dinillah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi sekedar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi tergantung kadar keutamaan mereka dalam agama, entah ilmu mereka, amaliyah mereka, pemahaman mereka terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib, "Faminhum dzul hajah." Maka di antara mereka ada yang memiliki satu hajat. Wa minhum dzul hajataini. Di antara mereka ada yang memiliki dua hajat. Wa minhum dzul hawaij. Dan di antara mereka ada yang memiliki beberapa ha hajat. Hajat di sini adalah berhubungan dengan apa? Um umur din, berhubungan dengan perkara agama dan berhubungan dengan belajarnya mereka kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Jadi ketika para sahabat datangnya silih berganti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah beliau bertanya belajar ya dan seterusnya maka terkadang ada yang memiliki satu hajat ya. ada yang memiliki dua hajat ada yang memiliki beberapa hajat hajat di sini adalah maksudnya ilmu tafakuhnya mereka dan seterusnya nah, bukan uh, keperluan mereka adalah masalah dunia bukan jadi para sahabat Nabi datang ke rumah Nabi untuk belajar agama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sibuk dengan mereka. Nah, sehingga ketika datang dengan satu keperluan, datang dengan dua keperluan, belajar belajar kepada Nabi, fayatashaghalu bihim. Lalu, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sibuk dengan mereka. Kenapa? Karena mereka datang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belajar. Tafdilan wa ta'liman. <clears throat> Nabi sibuk kepada mereka. Kenapa? karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melayani dan mengajarkan kepada mereka. Wa fi ma yuslihum wal ummah dan Nabi membuat mereka sibuk dalam hal maslah mereka dan juga untuk um umat. Jadi Nabi sibuk mengajarkan mereka dan Nabi membuat mereka sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat, yang ada maslahatnya untuk mereka dan juga untuk um umat karena datangnya para sahabat ke rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, keperluan mereka apa? Belajar, bertanya tentang agama sehingga mereka menyebarkan kepada manu manusia. Kemudian kata Syekh, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sibuk kepada mereka, ya, dan Rasul menyibukkan mereka dalam hal yang maslahatnya kembali kepada umat, yang melau waktahum bima ya'udu alaihim wa ummati bin naf'i. Kata Syekh, Rasul mengisi waktu mereka dengan manfaat yang kembali kepada mereka sendiri dan juga manfaatnya kembali kepada um umat. Nah, inilah para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam prakteknya potret kehidupan mereka luar biasa. Datang bolak-balik ke rumah Nabi, menemui Nabi untuk apa? Apakah berbicara tentang bisnis, tentang hobi? Maka jawabannya tidak mereka datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hajat mereka berkaitan dengan agama hajat mereka berkaitan dengan ilmu jadi mereka semaksimal mungkin berusaha sebanyak mungkin mengambil ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang manfaatnya untuk mereka sendiri dan juga untuk orang lain untuk um umat subhanallah inilah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keterbatasan media belajar saat itu. Beda dengan kita subhanallah, luar biasa sangat mudah menuntut ilmu di zaman sekarang. Kita tidak bisa menuntut ilmu secara langsung, ada kajian online. Bisa menuntut ilmu di HP. Bisa menuntut ilmu dari jet-jet dan seterusnya. Sangat mudah. Ada rekaman, kita rekam. Sangat mudah luar biasa. Nah, beda dengan di zaman Nabi saw alaihi wasallam tidak ada media perekam, tidak ada televisi, tidak ada mikrofon dan seterusnya. Namun mereka tetap semangat mencari ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolak-balik datang ke rumah Nabi, bertanya ke rumah Nabi. Subhanallah para sahabat, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang harus kita tiru para pemirsa sekalian, yaitu tumbuhkan semangat untuk belajar, untuk menuntut ilmu agama kita sudah tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya. Namun pertanyaannya, apakah ibadah yang kita bangun itu sudah benar, sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin bisa diterima ibadah tersebut kecuali harus dilandasi dengan ilmu agama. Kenapa orang-orang banyak melakukan kemaksiatan, ya? banyak melakukan hal-hal yang diharamkan? Karena bisa jadi dia tidak memiliki ilmu agama atau memiliki ilmu agama namun ilmunya tidak barokah. Kenapa demikian? Karena ilmu itu diantara intinya adalah ilmu itu kalau kita amalkan bermanfaat barokah ilmu membuat kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para sahabat adalah orang yang sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? karena mereka senantiasa menuntut ilmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seseorang yang terkadang ya atau sering mengerjakan perbuatan maksiat susah menghilangkan kebiasaan untuk bermaksiat susah sekali terkadang ada yang orang yang susah ya eh, apa namanya Eh, mengendalikan lisannya nah, suka menyambati bahasa Banjarnya suka menyinggung di WA di mana di media sosial suka, kayaknya kalau nggak menyinggung orang menyambati orang itu kayaknya nggak bisa kayak kayak mau sakit gitu maka perhatikan ya jangan sampai saling singgung menyinggung di media sosial ya. masalah covid masalah virus sehingga yang asalnya berteman menjadi renggang. Nah, ini masalah singgung menyinggung di media sosial. Ya, perhatikan jangan sampai lisan kita, tulisan kita mudah menyakiti orang lain. Maka orang seperti ini harus membiasakan dirinya menuntut ilmu agama, berdoa kepada Allah ilmu yang dia ambil bermanfaat dan barokah sehingga ilmu tersebut apa? menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berani menggibah orang, tidak berani mengolok-olok orang, menyakiti hati orang dan seterusnya. Karena dia memiliki ilmu agama. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita kunu ibadullah ikhwana? Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Jangan saling menyinggung, saling memusuhi, saling menyambati di media sosial ya. Terkadang di hadapan gak berani, di belakang dan seterusnya masalah Covid, masalah virus dan seterusnya maka kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hal seperti ini membuat kita renggang, bermusuhan, tidak sapa menyapa, tidak tegur menegur dan seterusnya. Maka obatilah penyakit berbuat maksiat entah dengan lisan, dengan tulisan, dengan kemaluan, maka obatilah dengan menuntut ilmu agama. Sibukkan diri dengan belajar, sibukkan diri dengan mencatat, mendengar, dan seterusnya. Sangat mudah untuk kita mencari ilmu di zaman sekarang. Ya. Ada kota di, di apa dialihkan untuk main game. Nah, ada kota nonton, habis kotanya, kota internet. Padahal dia mampu untuk belajar di situ ketika ada virus, ada musibah yang luar biasa ini tidak bisa berkumpul dengan jumlah yang banyak, tidak tidak berani dan macam-macam. Maka ada solusinya, sangat mudah. Dia bisa baca buku, dia bisa belajar apa sambil streaming dan seterusnya sangat mudah di zaman sekarang, di zaman sekarang. Tinggal kemauannya ada atau tidak. Apakah Allah memberikan dia taufik, kemudahan dalam menuntut ilmu agama. Terkadang Allah tidak memberinya taufik. Ketika ada kajian dia menjauh ada rekaman ada live streaming ada kajian online kajian online ternyata kota internetnya untuk menonton anime untuk menonton kartun ya untuk main game habis kuota internetnya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya bahkan menjurus kepada kemaksiatan maka perhatikanlah para pemirsa sekalian agar kita senantiasa menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama Jangan menyibukkan diri dengan singgung-menyinggung di media sosial, sambat menyambati di media sosial, jangan berdosa, ya. menyakiti hati orang lain. Tahan lisan kita, tahan juga tulisan kita. Sibukkan diri dengan menuntut ilmu agama, minta kepada Allah ilmu yang barokah, minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, sehingga apa? Sehingga menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Akhirnya apa? Kita tidak berani menulis yang bisa menyinggung hati saudara kita, kita tidak berani menggibah apalagi yang di, yang digibah perguruan subhanallah <laughs> jadi maka sibukkanlah diri kita dengan menuntut ilmu ilmu agama kemudian kita teruskan jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sibuk dengan mereka mereka datang Rasul jawab ya dan Rasul membuat mereka sibuk dengan apa dengan maslahat yang kembali kepada diri mereka sendiri dan juga maslahat yang kembali kepada umat mereka datang kepada Nabi untuk belajar sehingga mereka sebarkan kepada kepada manu, manusia. Min musa'alatihim anhu wa ikhbarihim billadhi yanbaghi lahum wa yaqul liyuballigh ash-shahidu minkum al ghaib. Jadi Nabi sibuk dengan mereka dan Nabi pun menyibukkan mereka dengan hal yang bermanfaat, dengan hal hal yang ada maslahat kepada mereka berupa ilmu dan juga maslahat kepada umat. Kemudian min musa'alatihim anhu berupa pertanyaan mereka kepada Nabi dan juga mengkabarkan kepada mereka dan juga mengkabarkan kepada mereka dengan apa yang bermanfaat dengan apa yang seharusnya mereka miliki yaitu Kata Syekh Abdul Razak, yufaqihuhum fid din wa yurshiduhum wa yadulluhum. Yaitu membuat mereka faham terhadap agama dan membimbing dan menunjukkan kepada dan menunjukkan agama kepada mereka kepada mereka. Wayakul dan Nabi mengatakan dan Nabi berpesan ketika para sahabat ini datang sini berganti bertanya belajar kepada Rasul liyuballigh syahidu minkumul ghaib hendaklah menyampaikan orang yang hadir di antara kalian kepada orang yang gaib yang tidak hadir. Karena tidak mungkin semua sahabat berkumpul di rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi ada istrinya dan seterusnya. Maka ketika ada sebagian yang tidak hadir, ada yang sibuk, ada yang sakit, maka yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Sehingga apa? sehingga ilmu yang mereka dapatkan bisa disebarkan kepada yang yang lainnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wablighuni hajata man la yastati'u iblaghaha." Dan sampaikan dan sampaikan kepadaku keperluan orang yang tidak mampu menyampaikannya. Maksudnya apa? Terkadang ada sahabat yang segan atau malu ya untuk langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kalian tahu para sahabat ada orang yang seperti ini malu atau bahkan apa segan langsung bertanya kepada Rasul sampaikan kepada aku hajatnya apa. Nah, terkadang kan kita menemui ada kawan misalnya kita akrab dengan ustadz, kemudian ada kawan, kawan ini hendak bertanya kepada ustadz, tapi dia malu, tapi dia segan Antum tahu dia ingin bertanya, antum tawarkan. Antum mau nanya kah? Biar ana sampaikan. Nah, nah itu adalah sesuatu yang bagus. Sesuatu yang diperintahkan. Kalau ada kawan, ada jamaah yang ingin bertanya namun dia segan, namun dia malu untuk bertanya, maka antum tahu, antum katakan kepada dia, "Ana dekat dengan ustadz itu. Antum mau nanya kah? Biar ana tanyakan." Itu maksud dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepadaku hajat orang yang tidak mampu untuk menyampaikannya bisa karena dia malu bisa di, bisa dia karena segan dan seterusnya kenapa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fa innahu man ablagha sultanan hajat man la yastati'u iblaghaha sabbatallahu qadamihi yawmal qiyamah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka sesungguhnya orang yang menyampaikan kepada penguasa menyampaikan apa menyampaikan keperluan, menyampaikan keperluan orang yang tidak mampu menyampaikannya, maka Allah akan memantapkan, akan mengokohkan kedua kakinya pada hari kiamat. Maksudnya apa? Ketika ada seseorang yang tidak berani menyampaikan hajatnya kepada penguasa. Namun antum menawarkan, anak dekat dengan uh, dengan pemimpin ini. Antum ada hajat apa? Ana sampaikan." Maka kata Rasul apa? Ketika dia menyampaikan hajat seseorang kepada penguasa, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari kia, kiamat. Kata Syabdur Razak, sebagai balasan atas kebaikan dia kepada orang lain dengan menyampaikan hajatnya kepada pengu, penguasa. Jadi ketika ada misalnya tadi, ada kawan, dia ingin bertanya kepada ustadz, namun dia malu, namun dia segan, dan antum dekat dengan ustadz, antum tawarkan, Ah, antum hendak bertanya hendak bertakun kalau Ustaz biar ana tanyakan. Nah itu termasuk hal yang dipuji. Antum menawarkan kebaikan kepada orang lain. Terlebih masalah agama, masalah ilmu, antum sampaikan ya. Jangan diam. Jangan jangan sampai antum mengatakan ana nggak mau repot. Jangan. Antum dekat dengan Ustadz, kawan tadi segan langsung bertanya, maka antum tawarkan kalau antum mau bertanya biar saya tanyakan kepada Ustadz ter tersebut. Nah, kemudian kita cukupkan sampai di sini. Ini masih cukup panjang ya. Insya Allah akan kita teruskan di pertemuan berikutnya. Kalau kita baca tadi, ya bagaimana uh, Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh Husain sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka luar biasa. Subhanallah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di dalam rumah ternyata membagi waktunya kepada tiga bagian untuk Allah Subhanahu Wa Taala jadi Rasul menjadikan rumah beliau sebagai tempat ibadah. Salat sunnah, membaca Al-Quran, salat tahajud, dan seterusnya. Kemudian juga waktu beliau untuk keluarga beliau. Maka jangan sampai kita apa? Kita tidak peduli kepada keluarga kita. Misalnya kita kerja dari pagi sampai sore ya. Kemudian yang tersisa hanya sedikit dari energi kita maka jangan sampai kita melupakan keluarga. Ajak ngobrol sekalipun dengan mata mengantuk, sekalipun dengan capek sudah. Maka sempatkan mengobrol, tanyakan kabar istri, tanyakan kabar anak, ada kejadian apa dan seterusnya. Sehingga kita tahu apa yang mereka rasakan. Jangan sampai kita tidak berbicara mengobrol kepada keluarga karena sudah capek seharian bekerja jangan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagaimana sibuknya luar biasa namun tetap menjadikan apa? ada waktu untuk keluarga beliau. Kemudian setelah itu bagian yang ketiga untuk dirinya sendiri. Nah, ternyata bagian beliau untuk diri sendiri yang harusnya istirahat, ternyata Rasul bagi lagi untuk umat. Untuk orang lain, untuk para sahabatnya datang silih berganti bertanya Rasul layani. Rasul jawab, "Kenapa?" Karena ketika mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang agama, maka para sahabat akan menyampaikan kepada orang lain. Sehingga apa? sehingga maslahatnya kembali kepada mereka dan juga kepada um umat wallahu a'lam bishawab. semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita melindungi kita dan kita berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah agar Allah secepatnya uh, mengangkat bala ini musibah ini sehingga kita bisa sama-sama belajar ya sama-sama berjamaah kemudian saling rukun kembali tidak ada singgung menyinggung sambat menyambati dan seterusnya Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik masih senantiasa menuntut ilmu agama agar ilmu yang kita miliki menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah sehingga kita tidak bermaksiat kepada Allah, tidak mengerjakan hal yang diharamkan, tidak singgung menyinggung, tidak menggibah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi